Itu di kaidah yang ke-26 At-tarku ad Meninggalkan perbuatan yang bernilai kesesatan Yaitu at-tayyunu bitarkil halal Meninggalkan sesuatu yang halal dengan niat tadayun Menjadikannya sebagai agama E, maka sebelumnya saya ingin bacakan e, perkataan saya Said Al-Qahtani di kitab beliau Nur Sunnah wa, Dhulma, wa Dhulumatil Bid'ati, Bid'ati seputar eh, bid'ah tarkiyah. Nanti kita bisa bandingkan dengan apa yang ada di Mi'arul Bid'ah. Maka beliau uh, eh, Sesaid Al-Qahtani hafizallahu taala mengatakan bahasanya meninggalkan sesuatu yang masyru' ya, atau sesuatu yang dibolehkan itu ada tiga macam. Yang pertama, imma ayakuna li amrin yu'tabaru syar'an. Karena satu alasan yang dibenarkan menurut syariat. Maka jika untuk model ini maka hukumnya tentu falah haraja fihi. Tidak mengapa. Lianau karena hakikatnya dia meninggalkan sesuatu yang memang boleh ditinggalkan atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Semacam orang yang meninggalkan makanan jenis tertentu karena ini membahayakan badannya. Eh, karena ini bisa buat tensinya naik atau e, penyakitnya kambuh atau membahayakan akalnya atau agamanya atau semacam itu fala ahuna minat tarki maka meninggalkan makanan karena alasan semacam ini tentu tidak mengapa karena apa yang dia lakukan hakikatnya adalah kembali kepada hamiyah minal mudirat menjaga diri dari hal-hal yang berbahaya Demikian juga seandainya seorang itu meninggalkan mal uh, mala ba'sa bihi hadarat mimma bi ba'sun. Meninggalkan satu hal yang tidak mengapa karena khawatir nanti akan terjumus pada hal yang mengapa. Semacam meninggalkan hal yang mutasyabih yang tidak jelas kehalalannya karena khawatir terjumus dalam hal yang haram dalam rangka menjaga agama dan kehormatan. Ya, kemudian yang kedua dan yang ketiga ya, meninggalkan satu hal li ghairi dzalika bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka jika ya, meninggalkan dia tinggalkan satu hal bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ini dibagi menjadi dua. Fa'imma ayakuna tadayyunan aula boleh jadi dia tinggalkan hal tersebut tata tatayunan karena dia mau jadikan e, karena motivasi agama, karena alasan agama, karena peranggapan itu bagian dari agama atau tidak. Jika bukan karena motivasi agama, tadi bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, bukan pula karena alasan ketakwa, alasan takwa. Ini ada orang yang anti makan daging ayam. Ini bukan karena alasannya dibenarkan oleh syariat, bukan karena dia e, punya penyakit tertentu jika makan daging ayam, alergi daging ayam. Bukan pula karena eh, tidak punya duit karena untuk beli daging ayam juga bukan karena alasan agama alasan agama bukan karena alasan ketakwaan bukan pula alasan uh, yang yu'tabar syar'an yang diakui oleh syariat Fatariku abisun bitahrimihi al-fi'la au bi'azimatihi ala tarki maka orang yang demikian ini dia adalah orang yang sia-sia, orang yang main-main melakukan hal yang tidak ada gunanya karena dia mencegah dirinya untuk melakukan satu perbuatan yang boleh jadi manfaat atau dengan tekadnya untuk meninggalkannya. Wala yusamma hada tarku bid'atan. Wala yusamma hada tarku bid'atan. Untuk kategori yang kedua ini tidaklah disebut bid'ah. Eh, bukan karena tatajunan juga bukan pula karena alasan yang muktabar menurut syariat. Lakin hadha tariku yakunu mukhalifan bitarkihi namun yang bermasalah tidak disebut bid'ah, namun orang yang meninggalkannya ini dia seorang yang melanggar dengan tindakannya atau dengan keyakinannya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, wa ismul mukhalafah sedangkan dosa pelanggarannya berbeda-beda tergantung derajat apa yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu wajib, ya, sunnah ya, wajib ataukah sunnah kemudian yang ketiga meninggalkan satu hal yang dibenarkan satu hal yang disyariatkan tadayunan karena motivasi agama fawa al-ibtida'u fid maka ini adalah bid'ah dalam agama Baik yang ditinggalkan itu satu hal yang mubah atau satu hal yang diperintahkan. Baik itu dalam bidang ibadat, muamalat atau perkara adat. dengan uh, perkataan, perbuatan ataupun keyakinan. Idza qasada bi tarkihi at-ta'abbud jika seorang itu meninggalkan satu hal yang mubah misalnya at-ta'abbud dengan niat beribadah kepada Allah dengannya karena mubtadi'an bi tarkihi maka dia mubtadi dengan e, dengan bitarki karena dia meninggalkannya. Dan di antara dalil bahasanya meninggalkan perbuatan dalam kasus semacam ini adalah bid'ah kisah tiga orang yang datang ke rumah istri Nabi dan bertanya tentang ibadahnya Nabi yaitu e, tiga rincian tentang atarku yang meninggalkan perbuatan kalau dari penjelasan saya Said Al-Qahtani di kitabnya Nur Sunnah wa Dulumatul Bid'ah Ye, kemudian kita lanjutkan kembali ke mi'yarul bid'ah dan bisa kita nanti sambil bandingkan uh, penjelasan saya Said dengan penjelasan saya Al-Jizani. Di halaman 223 contoh kaidah dan dua bait dan rambu-rambu perkenaan dengannya. Meninggalkan apa yang Allah halalkan itu bid'ah dalam dua keadaan. Yang pertama adalah ayat kita tahrima fi'li ma ahalallahu meyakini haramnya perbuatan yang Allah halalkan. Al aslu dalil dalam masalah ini adalah at-tahrimu pengharaman yang terjadi pada orang-orang kafir mereka mengharamkan sejumlah uh, sejumlah onta atau onta dengan kriteria tertentu yang disebut dengan buhaira, saibah, wasilah dan alham. Kama warada sebagaimana terdapat dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-103. Maja'alallahu Allah tidak pernah menjadikan min bahiratin bahirah tidak pula saibah wasilah tidak pula ham akan tapi orang-orang kafir lah yang membuat kebohongan atas nama Allah wa aktsaruhum la ya'qilun dan mayoritas mereka tidak berakal di Al-Mukhtasar fi tafsir disampaikan maknanya Allah halalkan sejumlah uh, eh, binatang ternak <clears throat> maka Allah tidaklah mengharamkannya <clears throat> sebagaimana orang-orang musyrik mengharamkan untuk diri mereka sendiri sejumlah onta li asnamihim dalam rangka mendekatkan diri kepada berhalanya ada yang namanya bahirah itulah onta betina yang dipotong daun telinganya jika telah melahirkan anak onta dengan jumlah tertentu. Kemudian ada pula saibah, dialah onta betina yang jika telah sampai pada usia tertentu, maka dia dia dibiarkan, dilepas, dibiarkan dan itu dalam rangka e, bentuk penghambaan kepada berhala. Dan wasilah ya naqatul lati tasul injabu unta bil unta wasilah ya, tentu dari kata-kata menyambung dia adalah unta yang melahirkan betina disambung dengan betina maka melahirkan betina berturut-turut betina disambung dengan betina kemudian alham kalau tadi tiga-tiganya adalah unta betina bahira itu unta betina kemudian saibah betina wasilah betina maka kalau alhami itu jantan walhami wa fahlul ibil itulah unta pejantan jika telah melahirkan sejumlah unta dari air maninya Ini akan tapi orang-orang kafir mereka mengklaim secara bohong bahasanya Allah mengharamkan hal-hal di atas dan akan tapi orang-orang kafir mayoritas orang kafir tidak bisa membedakan hak dan batil halal dan haram Waminal amsilati kembali ke mi'arul bid'ati maka di antara contoh ala dalika untuk hal itu adalah meyakini haramnya tamattu bitayyibat ya, bersenang-senang dengan taibat hal-hal yang halal yang Allah bolehkan hal-hal yang enak yang Allah bolehkan yang kedua meyakini haramnya semua yang diproduksi dan yang diimpor dari negeri kafir berupa makanan, pakaian dan yang lainnya. Ya, tentu kalimat ini perlu rincian. Ini, perlu rincian. Kalau dia uh, meyakini haramnya makanan yang datang dari negeri kafir, maka ter, uh, maka nanti dilihat kenapa dia punya keyakinan demikian. Ini, kalau dia karena khawatir dalam masalah sembelihannya, ini khawatir disembelih dengan cara yang tidak benar. Ini, maka ini termasuk alasan yang muktabar syar'an. Dia khawatir ini minal mutasyabihat, tidak jelas status kehalalannya, kemudian dia tinggalkan. Maka ini tentu minal mutasyabihat. Ini, tak dia menganggap hal tersebut eh, Atau dia melakukan hal ini karena uh, cinta produk dalam negeri, ya. maka dia tidak mau yang berbau-bau Eropa dan sebagainya. Ya. Ya, karena dia ingin mendukung ekonomi kaum muslimin, ya, maka dia menghindari secara sengaja ya, semua yang dari datang dari orang kafir dia tidak mau. Saya mau produk muslim karena motivasi e, mendukung ekonomi sesama kaum muslimin ya, maka ini juga mu'tabar syar'an hmm. Namun jika maksudnya adalah merasa bahasanya itu e, apa yang Nabi bolehkan yaitu interaksi jual beli dengan orang kafir itu satu hal yang rendah sedangkan satu hal yang kesolehan adalah apa yang dia lakukan dengan menolak anti dengan jual beli dengan orang kafir nah, maka nanti uh, maka ini uh, kalau diberi label bid'ah maka ini masuk ya, kalau ini diberi label bid'ah itu masuk tapi kalau sekedar apa kalimat yang ada di sini, maka ini perlu rincian. Kemudian yang ketiga meyakini haramnya sebagian muhtaraat penemuan asriyah modern. Kalau asal kahrubaiyah semacam sarana-sarana listrik Ya, kalau di tempat kita masyarakat Badui itu anti listrik, nggak mau pakai listrik. Badui Banten dan yang lain nggak mau pakai listrik. yang Yamtani menolak untuk menolak listrik eh, penggunaan listrik. Maka uh, kalau kalau hal ini karena uh, karena alasan-alasan, ya, tapi kalau ini karena meyakini haramnya ya, satu alat-alat baru yang tidak ada di masa nenek moyang ini dianggap sebagai satu hal yang e, terlarang haram maka mungkin untuk disebut bid'ah. Kemudian kondisi yang kedua adalah ayat tarina bergandeng tidak mau melakukan apa yang Allah haramkan itu bergandeng dengan niat ta'abud, niat takarub kepada Allah dengan cara dengan bentuk yang tidak diakui oleh syariat. Wa in tariku meskipun orang yang meninggalkan ini ya tak itu meyakini pada hatinya bahasanya melakukan perbuatan ini adalah halal dari sisi hukum asalnya. Semisal mendekatkannya kepada Allah dengan tidak mau tidur di malam hari atau tidak pernah mau makan di siang hari atau tidak mau mendatangi istri. Inilah yang terdapat dalam kisah tiga orang yang datang ke rumah para istri Nabi. Wal asal fidalika dan asal dalam dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Ta'ala Ya ayyalladzina aman wa orang-orang yang beriman janganlah kalian haramkan hal yang enak yang Allah haram halalkan untuk kalian janganlah kalian melampaui batas sehingga Allah tidaklah menyukai orang-orang yang melampaui batas Maka di ayat ini Allah naha melarang awalan pertama kalinya tentang mengharamkan yang halal Kemudian datanglah lanjutan ayat Tushir yang menunjukkan bahasanya adalah tindakan itu adalah tindakan melampaui batas yang tidak Allah sukai. Wadalika anatarka al-maksuda karena meninggalkan yang disengaja ini adalah bentuk melawan syariat dalam pensyariatan penetapan ya, dalam pensyariatan Allah yang menghalalkan hal tersebut. Wa mimma yulhaqu bi hadzal naw'i min dan di antara hal yang digabungkan dengan meninggalkan perbuatan model ini adalah mencukupkan diri dengan pakaian yang kasar tanpa ada kebutuhan mendesak atau mencukupkan diri dengan al-bashi fil makal makanan yang kasar, makanan yang jelek min ghairi udhrin tanpa udhur fa innahu tanattu'un maka ini adalah tindakan melampaui batas maka ini adalah bagian dari tasdid menyusahkan diri dan tanatok melampaui batas yang tercela dan di dalamnya juga terdapat niat untuk min qasdi suhrah mafihi terdapat kemudian unsur eh, popularitas dan itu semua yufti ila mengantarkan orang untuk terjumus dalam gulu sikap berlebih-lebihan yang terlarang dan meninggalkan satu perbuatan itu tidaklah bid'ah dalam kondisi-kondisi berikut ini yang pertama jika waka'a terjadi meninggalkan apa yang Allah halakan dalam bentuk yang diakui oleh syariat Wadhalika keadaan hal tersebut apabila bergandeng perbuatan ini ya, bergandeng dengan niat yang benar atau meninggalkannya adalah sarana yang mengantarkan kepada amal saleh atau membantu untuk terwujudnya amal saleh maka meninggalkan perbuatan dalam bentuk ini termasuk dalam makna ibadah maka pada saat itu falayakunu bid'atan maka dia bukan bid'ah Padahal keadaan tersebut seperti orang yang berniat untuk tidak tidur di malam hari untuk mendapatkan sholat sholat subuh. Nah, ada kesempatan untuk tidur sudah larut malam, dia khawatir dia khawatir tidak dapat subuh maka dia tidak berani dan tidak mau tidur karena alasan ini atau saat meninggalkan tidur di malam hari binisbah ilaihi untuk dirinya sebagai sebab untuk berbakti pada dua orang tua atau salah satunya. Ini karena dia mau berbakti dengan orang tuanya, jagain orang tuanya yang perlu dijaga dan jaganya harus melek. Ya, maka tentu meninggalkan tidur di sini tidak mengapa. Yang kedua, meninggalkan hal yang mubah karena sebab yang logis semacam meninggalkan makanan tertentu karena itu membahayakan badannya atau karena dia tidak punya duitnya ini maka tidak pernah makan daging karena memang tidak punya duit untuk beli daging maka itu logis atau ma'asbahada lika minadawai atau fakta-fakta pendorong semacam itu minadawai al-khasah fakta-fakta pendorong tertentu yang serupa itu Contohnya Nabi tinggalkan makan dop biawak gurun alasannya karena jijik. Nabi mengatakan innahu lam yakun bi ardi qaumi. Dop itu tidak ada di kampung di negeri ya, kaumku di Mekah tidak ada dop. Fa'ajiduni uafihi. Maka aku jumpai diriku jijik dengannya. Uafihi artinya cicit. Maka ku jumpai diriku cicit dengannya. Kenapa? Karena tidak biasa ada di kampung halamanku yang dulu tidak ada e, budaya makan semacam itu, tidak pernah ada makanan semacam itu. Maka saya merasa cicit. Ya, maka ini ya, karena alasan logis Walisa ada tindakan semacam ini tidak disebut tahrim. Karena tahrim itu berkonsekuensi niat. Ya, al-qasdu ilaihi. Dan ini tidak diniatkan meninggalkan top tidak diniatkan karena meninggalkan top namun karena faktor yang lain termasuk dalam hal ini secara makna penolakan Nabi untuk makan bawang karena dia berbisik dengan para malaikat dan malaikat merasa terganggu dengan bau bawang demikian juga semua yang tidak eh, semua yang tidak disukai baunya yang ketiga jika meninggalkan satu perbuatan karena malas karena menelantarkan atau sia-sia Fadat -sia. maka Eh, jenis ini rojiun berkenaan dengan pelanggaran perintah syariat maka jika itu dalam perkara yang yufidul wujubah yang wajib maka meninggalkan perbuatan dalam hal itu hukumnya maksiat jika meninggalkan perbuatan dalam perkara yang dianjurkan, maka meninggalkan perbuatan di sini la yu'addu maksiatan. Tidak teranggap maksiat. Yang keempat, meninggalkan perkara, perkara yang tidak jelas kehalalannya mimbabil ihtiyat dalam rangka hati-hati. Fa inna hadza wara, maka itu adalah bagian dari wara. Itulah yang terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga diri dari hal yang tidak jelas kehalalannya, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Kemudian yang kelima meninggalkan sebagian sunnah dalam rangka menutup jalan kejelekan. Li'alla supaya tidak disangka itu satu hal yang wajib. Eh, wahada dan ini khusus untuk orang yang minan nasi di antara manusia fi madhinatil iktidai yang berpeluang besar untuk diteladani ya, Madinah bacanya eh, bi kasril dha ya, Madinati al-iqtidai yang berpeluang besar untuk diteladani dan tindakan ini satu hal yang mengkol diriwayatkan dari salaf sebagian sahabat ya, meninggalkan otiyah penyembelihan hewan kurban karena khawatir masyarakat menyangka kalau itu wajib ini diriatkan dari Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas. Ibnu Mas Abu Mas'ud Al-Badri mengatakan, "Aku tinggalkan menyembelih hewan kurban padahal aku adalah lamin aisyarikum termasuk yang paling kaya di antara kalian." Karena khawatir para tetangga menyangka bahasanya menyembelih hewan kurban itu hukumnya wajib. Dikatakan oleh Darqutni dinisa oleh Ibnu Hajar di At-Talkhis Al-Habir. Kemudian faedah semua yang terdapat dari salaf terdahulu dan dinukil dari mereka minal imtinah yang menolak an ba'dil mutanawalat dari sebagian apa yang bisa dikonsumsi yang Allah halalkan maka mereka menolaknya karena salah satu dari tiga sebab salah satu dari tiga sebab yang pertama Al-ibtina minat tawasso maka menolak untuk tawasso berlapang-lapang artinya ber, bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan hal yang enak-enak. Lidikil hal fiyati karena sempitnya keadaan dalam keharta di tangannya. Ya karena memang ya, duit yang ngepas maka pengiritan ini tidak mau, ini tidak mau, ini tidak mau supaya yang harta yang pas itu bisa cukup. Kemudian yang kedua, tidak peduli dengan hal tersebut karena dia sibuk dengan ibadah. Ibadahnya berupa ilmu, tafakkur atau amal berkenaan dengan akhirat. Karena dia sibuk dengan hal itu, maka dia tidaklah mendapatkan rasa nikmat karena mengkonsumsi hal yang mubah dan hatinya pun tidak punya keinginan untuk melakukan hal itu bahkan hatinya pun tidak peduli. Jadi tidak menghindari hal-hal yang tidak pernah atau menolak hal-hal yang yang enak-enak, yang wah-wah. Bukan karena tidak punya duit, punya duit, namun nggak ada minat, tidak ada dan tidak merasakan itu sebagai satu hal yang enak. Karena dia sibuk dengan yang lain. Kemudian yang ketiga karena niatnya tidaklah hadir saat dia mengkonsumsinya. Padahal dia menginginkan agar amalnya semuanya murni untuk Allah semata. Maka dia merasa perlu menata hati. Ya, kok ditata terus gak jadi-jadi? Maka ini beralasan. Ya, maka ini sebab yang pertama yaitu dijumpai aridun syar'iyyun alasan atau faktor syar'i ya satu dalil yang dalil itu mendukung untuk mengakuinya. Di antaranya adalah tiga contoh di atas. Kemudian sebab yang kedua manakala hal yang mau dinikmati itu menjadi jalan menuju sesuatu yang tidak disukai atau haram. Ka'ayakuna semacam hal tersebut menjadi faktor penghalang untuk melakukan ibadah. Hailan faktor penghalang untuk melakukan kebaikan. Wa mukhijan li nafsi dan menjauhkan dirinya dari <coughs> istiqomahnya diri dalam hal-hal yang terpuji. Dan seorang dalam masalah ini adalah orang yang faham, paling faham tentang dirinya sendiri. Kemudian alasan yang ketiga dijumpai dalam hal yang mau fi hadal mutanawali wajhu subatin ya, dia jumpai pada hal yang mau dikonsumsi sisi subhat tafatona ilahi atariku yang yang diketahui karena kecermatan orang yang meninggalkannya dan tidak dicermati oleh yang lain atau dhaharlahu nampak baginya bahasanya objek konsumsi tersebut untuk dirinya Obama boleh jadi termasuk dalam definisi boros Ya, maka kalau uh, kalau tadi saya Said Al-Qahtani untuk bid'ah taqiyah beliau cuma memasukkannya dalam satu keadaan saja manakala itu tadayyunan. Ini manakala itu tadayyunan Kalau tadi penjelasan Al-Jizani ada dalam dua keadaan manakala uh, tadayunan dan sebelumnya manakala ada uh, keyakinan tentang haramnya apa yang Allah halalkan dan beliau beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir yang orang-orang musyrik jahiliyah yang uh, yang mengharamkan sejumlah unta-unta tertentu yang tidak Allah haramkan. Maka ada dua ayat sama-sama di Al-Maidah. Ini ada Al-Maidah 103 tentang e, tentang bahira saiba wasila dan ham. Eh, yang ini adalah bentuk bid'ah yang pertama, kemudian ada Al-Maidah ayat 87 yang ini beliau letakkan beliau masukkan dalam masalah di Eh, pada poin meninggalkan apa yang Allah halalkan karena niat, karena tadayunan, karena niat agama. Maka berkenaan dengan iktikad mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka apa yang dimaksud dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka ada beberapa kemungkinan makna. Yang ini sebenarnya penjelasan dari Syatibi. Maka pengharaman apa yang Allah halalkan Apa sih yang dimaksud mengharamkan apa yang Allah halalkan maka ada empat kemungkinan. Yang pertama adalah at-tahrim al-hakiki, pengharaman yang bersifat hakiki. Itulah al-waqi' minal kufar yang dilakukan oleh orang kafir, contohnya orang musyrik jahiliyah. Yang mereka mengharamkan bahira, saiba, wasilah dan alhami. Dan semua yang Allah sebutkan ya, pengharamannya dari orang kafir dengan murni logika. Ya, murni pendapat. Dan apa yang serupa dengan itu yaitu at-tahrim mengharamkan al-waqi' yang ya, terjadi dalam Islam ra'yan mujarradan itu adalah semata-mata pendapat. Kemudian kemungkinan yang kedua Bahasa ini itu semata-mata meninggalkan bukan karena tendensi tertentu Namun karena memang e, jiwanya tidak menyukainya Atau dia tidak ingat untuk tidak ngeh untuk tidak ingat untuk harus maka, eh, perlu makan ini dan makan itu, sehingga dia menggunakannya atau dia tidak punya duit untuk membelinya atau dia sibuk dengan satu hal yang lebih penting contohnya adalah Nabi tidak mau makan dop dengan alasan menjijikkan nah tentang kemungkinan yang kedua ini layu sama misluhada tahriman maka tentu ini tidak pas kalau dimasukkan dalam bab mengharamkan karena dia cuma murni atarku. Lianat tahrima yastalzimu al-qasda. Karena yang namanya pengharaman itu harus ada kesengajaan. Dan ini tidak ada padanya unsur kesengajaan. Kemudian yang ketiga adalah menolak. Ya, bentuknya itu imtina. Bentuknya itu imtina. Ya, menolak untuk melakukan eh, sesuatu hal. Ya, dia tatarannya di tataran sikap bukan tataran etikat. Ayam tani'a linadrihi at tahrimah dia menolak untuk melakukan karena dia punya nada mengharamkan ini dan itu. Atau kalau bukan nada, maya jri madra nadri. Eh, maya jri madra an-nadri teranggap seperti nazar. Minal azimatil qati'ati lil udhri. Apa itu yang dimaksud semisal nadar? Tekad yang tegas semacam At-tahrim an-naum alal firasi sanatan dia punya nadar untuk tidak tidur di atas kasur selama setahun atau tahrim al-ittiqal ghadin dia mengharamkan dirinya untuk menyimpan makanan untuk besok Wa tahrim aliyin minat ta'am wal libas. Atau dia mengharamkan pakaian-pakaian dan makanan yang enak. Bama asbaha dzalika. Kemudian yang keempat adalah ya kalau yang ketiga tadi nadar atau yang serupa nadar. Kemudian yang keempat bersumpah untuk sebagian yang halal bahasanya dia tidak akan melakukannya maka ini disebut pengharaman Ismail Al-Qadim mengatakan jika seorang itu berkata pada budak perempuannya demi Allah aku tidak akan mendekatimu sumpah pakai sumpah demi Allah fakat haram maha ala nafsi bil yamini maka dia mengharamkan kumpul dengan budaknya diharamkan untuk dirinya sendiri dengan sumpah fa in jika ternyata malah dia kumpuli maka wajibnya membayar kafarah sumpah Maka surat Al-Maidah yang tadi dikutip di Al-Mi'yar Al-Maidah 87 eh, itu hanya pas untuk kemungkinan ketiga dan yang keempat. Maka yang dimaksud dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahalallahu lakum itu mencakup poin ketiga dan keempat yang tadi telah disebutkan. Poin ketiga adalah pengharumannya dengan cara nadar atau mayajri majron nadri. Nadar atau yang semisal dengan nadar yaitu tekad bulat. pokoknya tidak mau serius. Ini, udah atau poin yang keempat sumpah. Karena bentuk yang kedua yaitu satu hal yang karena alasan yang logis atau semacam itu karena tidak suka, karena cici dan seterusnya maka tentu tidak mengapa. Ya, dan untuk poin yang pertama juga tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau kemudian eh, adapun kemudian at-tahrim al-hakiki, pengharaman yang hakiki semata-mata punya pendapat kalau itu haram, maka yang tepat ini bukanlah eh, bid'ah namun kekafiran. Oleh karena itu itulah tahrim yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Itulah tahrim yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, maka berarti al-halatul ula yang disebutkan oleh penulis fihi nadhar jika itu mau dimasukkan dalam bab bid'ah. ni ayat tak kita tahrima lima ahalallah Meyakini. Jika itu betul meyakini dengan semata-mata pendapat. Dia berkeyakinan ya, haramnya apa yang Allah halalkan. Maka ini babnya bab kufur. Bab kekafiran. Ya, babnya bab kekafiran dan bukan bab bid'ah. Dan inilah tahrim yang menjadi perbuatannya orang-orang kafir dan diantara bentuk kekafiran yang dimiliki oleh orang kafir. Mengharamkan punya keyakinan haramnya apa yang Allah halalkan. Sehingga tiga contoh yang disampaikan oleh penulis Mi'irul Bita'ati jika tiga contoh tersebut adalah bagian dari tahrim ma'ahalallah di Tuhari mutaibat ma'ahalallah di Al-Ma'idah 87 maka dia masuk bid'ah. Maka dia masuk dalam kategori bid'ah. Namun jika itu adalah i'tiqad misalnya i'tiqad tahrim al-tamattu bit tayyibat di adalah uh, makan daging maka dia meyakini haramnya makan daging haramnya makan daging makan daging itu satu hal yang kejam kezaliman tidak tidak berperi kehewanan dan seterusnya maka jika karena keyakinan demikian maka itu babnya bab kufur ya, babnya bab kufur bukan bab bid'ah Demikian juga mengharamkan eh, eh, penggunaan listrik jika maknanya imtina menolak dan menolaknya itu adalah eh, ma, ya, penolakannya itu tadayunan imtinaknya itu tadayunan ya maka e, itu masuk dalam kategori bid'ah. Tapi jika imtinahnya itu karena e, bukan karena tadayunan namun karena budaya adat budaya dan adat misalnya adatnya orang Badui pokoknya adat kami yang harus kami lestarikan penerangan iya itu pakai bukan pakai listrik itu warisan nenek moyang kami. Ada alasan yang lain? Tidak ada alasan yang lain. Ya, maka jika bentuknya tidak mau pakai listrik, sebagaimana orang-orang Badui itu karena adat istiadat, hukum adat. Ya, maka yang tepat sebagaimana kata Sesaid Al-Qahtan tadi masuknya kategori-kategori kedua. Ya, bukan karena alasan yang diakui oleh syariat, juga bukan pula karena tadayunan ya, karena dia mau cuma mempertahankan uh, dia anggap kemudian warisan nenek moyang ya penerangannya pakai sentir tidak mau ganti yang lain harus sentir kenapa ya, itulah warisan leluhur lampu sentir itulah warisan leluhur saya tidak mau yang lainnya bukan karena tadayunan bukan pula karena satu hal yang muktabar alasan udur dan alasan yang muktabar dalam syariat ya, maka maksudnya kalau di kategorinya Syaid Al-Qahtani kategori yang kedua ya, kalau itu maksudnya adalah babnya adalah bab itiqad ya, tahrim ma'ahal maka itu kekufuran dia haramkan eh, dia haramkan listrik misalnya. Maka ini kekafiran. Sebagaimana orang meyakini haramnya makan roti, eh, makan nasi, maka ini kekafiran. Meskipun kalau sesaid beliau punya perkataan yang tadi tidak saya bacakan mungkin perlu dibacakan untuk untuk uh, eh, meninggalkan apa yang apa yang Allah halalkan kategori yang kedua dalam pembagian beliau bukan karena tadayunan, bukan karena karena muktabar secara syar'i. Mungkin misalnya kita tadi contohkan karena budaya. Maka beliau bilang Eh, laisa mahada atarku bid'atan ini tidaklah disebut bid'ah di la yadkhulu tahta lafdil hati karena dia tidak termasuk dalam definisi bid'ah. Il ala tariqatu tsaniyah al qailah kecuali pakai e, metode yang kedua cara pandai yang kedua yang mengatakan innal bid'ata tadkhulu fil adat adanya bid'ah dalam perkara adat wa amma ala tarqatil ula adapun menurut uh, metode yang pertama dalam masalah bid'ah yang mengatakan bahasanya tidak ada uh, ya, tidak ada bid'ah dalam perkara adat yang itu murni adat fala yadkhulu maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam bid'ah orang itu meninggalkan satu hal iya. bukan karena faktor agama, bukan pula karena alasan yang dibenarkan oleh agama. Iya. Kita contohkan dengan orang Badui yang tidak mau pakai listrik karena budaya. Itu kata beliau kalau menurut ulama yang menurut definisi bahasanya bid'ah itu hanya ada dalam perkara adat, dalam perkara budaya, eh, dalam perkara ibadat. Iya hanya ada dalam bentuk tadayunan karena ibadah ya maka ini tidak termasuk bid'ah namun ini mukhalafah ini mukhalafah ini satu pelanggaran karena pelanggaran itu tidak mesti bentuknya harus bid'ah ini boleh jadi pelanggaran dengan bentuk menyusahkan diri sendiri ini ta'dibun nafsi yang ini satu hal yang dilarang Namun jika menurut ulama yang mengatakan dalam adat yang murni adat itu terdapat bid'ah, mungkin ada bid'ah ya, bisalah dimasukkan ke ke situ. Ya, maka kesimpulannya Al-Halatul Ula yang disampaikan oleh Al-Jizani di halaman 223 ya, itu yang lebih tepat babnya adalah bab kufur ini ya, jika eh, bab kufur bukan bab bid'ah adapun contohnya maka kembali kepada kaidah yang beliau sampaikan bahasanya bid'ah itu atadayyunu bitarki al-halali ya, bahasanya bid'ah itu di kaidah 26 adalah meninggalkan satu hal yang halal tadayyunan maka jika orang itu meninggalkan listrik karena tadayunan, nah, nah oke itu beda. Dan jika orang itu ya, yang eh, tahrim atau matuk bitaibat itu bentuknya imtina, tidak mau ya, tidak mau tamattu bitaibat menikmati hal-hal yang enak, ya, e, daging yang enak dan seterusnya Bentuknya imtina bukan i'tiqad namun imtina penolakan yang itu modelnya boleh jadi karena nadar atau tekad kuat yang serupa dengan nadar atau sumpah maka itu satu hal yang tergolong bid'ah. Namun jika itu adalah betulnya i'tiqad meyakini kalau punya anggapan dan keyakinan kalau itu haram Padahal Allah menghalalkannya Allah menghalalkan daging Dia katakan daging itu haram Maka ini kufur Maka Ini babnya bab kufur dan bukan bab bid'ah Kemudian eh, sedikit di kaidah yang ke-27 Wasail ta'abudiyah itu adalah maqasid tujuan yang dimaksudkan. Masail ta'abudiyah pengertian adalah sejumlah jalan Sejumlah hal yang hukum syariat tergantung padanya Berupa mukaddimah, konsekuensi ataupun syarat Jika terdapat penentuannya kita ini hanasun khasan jika terdapat dalil khusus yang menentukannya Semacam khutbah pada hari Jumat maka sarana ta'abudiyah jika direnungkan adalah minjat dari satu sisi sarana dan dari sisi yang lain dia adalah maksud. Maka dia adalah sarana dari sisi ya tawassul biha mengantarkan kepada maksudin ma ya, maksud tertentu dan dia adalah tujuan dari sisi fisak dalam syariat itu matlubatul diperintahkan secara khusus. Ya, maka fadil wasail sa'nasar ini adalah satu maksud yang dimaksudkan karena zatnya secara syariat. Fal muta'ayyan maka sebuah keniscayaan dalam masalah ini idzan jika demikian mengikuti nas dan berhenti bersama nas. Maka dari sini nampaklah secara jelas bahasanya bid'ah itu bisa terjadi karena melanggar menyelisihi sarana ta'abudiyah Li'anna hadan naw' minal wasail karena sarana ini tidak ada pintu masuk di dalamnya untuk al-istislah pertimbangan maslahat tidak ada pula ruang di dalamnya untuk pendapat dan istihad karena dia dibangun di atas ta'abud wa tauqif ya, ta'abud menyembah e, menyembah Allah wa tauqif dan mengikuti dalil yang ada Lebihada an-nazar maka dengan cara ini maka mungkin kita bagi sarana ibadah menjadi dua macam. Yang pertama wasail ta'abudiyah, sarana ta'abudi, yang kedua wasail mursalah. Wasail ta'abudi telah lewat penjelasannya, wasail mursalah adalah ma sesuatu yang mengantarkan pada salah satu maksud dan dia kosong dari dalil khusus tertentu semacam penggunaan pengeras suara untuk mentransfer adzan dan takbir imam dalam sholat serta khutbah Jumat. Nanti khusus untuk masail ini, rasanya akan kita bahas di kaidah setelahnya. Di antara contoh wasail ta'abudiyah Bahasanya seorang perempuan Al-Mutalaqah yang telah dicerai Secara syariat dia Istibra membersihkan rahim dengan menjalani iddah yang syar'i itu tiga kuru tiga kali haid menurut untuk wanita yang masih punya haid atau tiga bulan untuk wanita yang tidak haid semacam Aisyah wanita Aisyah menopause atau sarirah masih kecil belum balik atau melahirkan janin untuk wanita yang dalam kondisi hamil maka wanita yang dicerai itu menjalani iddah adalah sarana ta'abudiyah. Terdapat padanya nas kaimah tahilu supaya dia halal bagi suaminya. Wal hikmatu min dhalika dan hikmah dari iddah adalah at tahakuk memastikan kosongnya rahim supaya air dan nasab tidak bercampur, air mani dan nasab tidak bercampur. Akan tetapi bolehkah menghilangkan masa iddah perempuan jika kita telah memastikan secara yakin kalau rahimnya kosong dengan perantaraan penggunaan sebagian al-fuhusat al-makhbariyah eh, eh, pengecekan secara lab atau ajihizah atau alat tertentu untuk al-kashfi ad-daqiqah ya, alat tertentu yang kasyaf bisa kemudian e, menyingkap dan dia adalah alat yang takikoh yang jeli dan cermat maka kita katakan wanita yang dicerai menjalani masa idah dan masa tunggu adalah perkara ta'abudi tidak fala juz maka tidak boleh berdasarkan hal tersebut menghilangkan masa idahnya perempuan meskipun kita telah memastikan secara yakin rahimnya kosong dan kita yakini dengan perantaraan ba'di turukil hadisah sejumlah cara-cara modern karena aspek ta'abud dalam dalam iddah itu satu hal kuat dan jelas ditambah ini dikuatkan dengan aslin am dengan kaidah umum yaitu masalah iddah itu tantami menisbat, eh, itu menisbatkan diri pada bab muqaddarat syariah ukuran-ukuran baku dalam syariat itu semacam tiga bulan dan yang lain. Dan bab ini hanyalah diketahui dengan cara nukilan atau riwayat yang murni riwayat. Maka di antara contoh saran ta'abudiyah istirahat taharah li hati salat. Ini disyaratkannya taharah untuk sahnya salat, adzan untuk mengumumkan tibanya waktu salat. Ya, kalau orang sudah tahu waktu-waktu sholat dengan pakai jam, apakah bisa kita katakan tidak perlu adan? Jamnya itu tidak, karena dia masail ta'abudi. Kemudian akad nikah sarana untuk lihilliyatil istimta untuk menghalalkan istimta bersenang-senang dengan lawan jenis. Ya, istirahatul wali persyaratan wali dan saksi dalam akad nikah. Kemudian ansibah jama dari nasib bagian-bagian warisan sarana untuk pembagian harta warisan. Apakah boleh kita tinggalkan pembagian warisan menurut aturan Islam? Karena ini sekedar saran agar terbagi dan sudah bisa terbagi dengan cara yang lain, jawabannya tidak boleh. Iqamatul hudud menegakkan hukuman had semacam motong tangan pencuri sarana untuk menghukum pelaku kejahatan. Jika kemudian pelaku kejahatan sudah terhukum dan jerah karena di penjara misalnya, ya apakah ya, potong tangan kita tinggalkan? Jawabannya tidak Karena dia adalah ta'abudi betul. Ya, dia jadi sarana untuk itu tapi di sarana ta'abudi sehingga tidak boleh ditinggalkan. Atau kita katakan bahasanya hukuman untuk penjahat di sini adalah hikmah adalah hikmah bukan illah ya, adalah hikmah dan bukan illah hukum itu berubah kalau ilahnya berubah namun kalau itu hikmah maka meskipun hikmahnya sudah terwujud dengan cara yang lain maka hukum tersebut tetap tidak berubah